Eh, pembahasan kita dari bab yang ke-19 yaitu bab Maja aminat taglith himan abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu bab tentang sikap keras ya eh, terhadap orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Bagaimana lagi jika uh, menyembah penghuni kubur tersebut? Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dalam bab ini dan masih ada beberapa hadis lagi yang akan kita bacakan pada kesempatan kali ini. Jadi alimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala telah membahas tentang bahayanya sikap al-ghulu fi salihin. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Karena ini merupakan salah satu dari zari'ah ila syirk, yaitu sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian beliau menjelaskan di antara bahwasanya <clears throat> bentuk-bentuk al-ghulu fi salihin berlebih-lebihan terhadap orang saleh itu banyak. Namun di antara yang berbahaya adalah berlebih-lebihan pada kuburan orang saleh. Berlebih-lebihan pada kuburan orang saleh. Karena sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh ini bisa mengantarkan dan banyak terjadi akhirnya mengantarkan orang terjerumus dalam kesyirikan. Kita lanjutkan uh, hadis berikutnya. Wali Muslimin an Jundub bin Abdullah qal. Halimah Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah beliau berkata, "Annahu qala qabla an yamuta bi khams." Bahwasanya Nabi SAW lima hari sebelum wafat, lima hari sebelum wafat, beliau berkata, "Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil." Aku berlepas diri kepada Allah kalau ada uh, khalil bagiku di antara kalian. Yaitu aku tidak punya kekasih yang mencapai derajat khullah, derajat kekasih yang tertinggi dari umat manusia. Kenapa? Kata Nabi, fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila. Karena Allah telah mengangkatku sebagai khalil Allah. Ya. Jadi eh, khalil kata para ulama adalah kekasih atau derajat cinta yang tertinggi. Ada namanya mawaddah, ada namanya wud, ada namanya al-khullah. Al-khullah ini derajat kecintaan yang tertinggi dan Allah telah mengangkat aku sebagai kekasihnya sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati Khalilah. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, lattakhadtu Abu Bakr khalila. Aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun Nabi tidak boleh, dilarang. Karena Nabi adalah kekasih Allah dan Nabi hanya mengangkat atau Nabi juga menjadikan Allah sebagai khalilnya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihi masajida. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Fa inni anhakum an dzalik karena aku melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Hadirin dan uh, <clears throat> hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mukadimah hadis ini ya, Nabi menyebutkan tentang uh, Nabi dilarang untuk mengambil khalil dari manusia ya karena Nabi diangkat sebagai khalil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ibrahim diangkat sebagai khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sebutkan bahwasanya khullah adalah derajat Eh, kecintaan yang tertinggi sebagaimana seorang penyair berkata qad takhallalta maslaka ar-ruhi minni walidha summiyal khalilu khalila sungguhnya engkau telah masuk dalam jiwaku sebagaimana ruh masuk dalam jiwaku oleh karenanya dikatakanlah khalil sebagai khalila yaitu orang yang sudah mencapai derajat khulil itu cintanya mendalam seakan-akan seluruh bagian tubuhnya telah ditempati oleh rasa cinta tersebut dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai sebagaimana dia dicintai ya kata Allah Subhanahu wa taala yuhibbunahu ya yuhibbuhum wa yuhibbunah Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala ya demikian juga dalam ayat yang lain wallahu yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan ya Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Jadi Allah itu mencintai sebagaimana Allah juga dicintai. Tatkala seorang hamba mengetahui bahwasanya Tuhannya, Robnya mencintai, bisa mencintai hambanya, ini membuat dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berharap bisa dicintai oleh Robnya. Maka dia berusaha melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kepadanya. Nah, kalau Tuhannya sudah mencintainya, tentu apalagi yang diharapkan? Tidak mungkin Tuhan akan mengadab hambanya yang dia cintai. Apakah kalau Anda mencintai seseorang Anda akan menyiksanya, Anda akan menyakiti hatinya? Tentu tidak. <laughs> Bahkan seorang berusaha mencapai derajat agar dia dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala orang-orang Yahudi mengaku mereka kekasih-kasih Allah, kata Allah wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Allah bantah. fali ma yu'adzibukum bidhunubikum. Kalau kalian memang kasih-kasih Allah, kenapa ada di antara kalian yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana orang Yahudi di antara mereka, nenek moyang mereka ada yang dulu menjadi babi dan monyet-monyet. Kalau memang semua orang Yahudi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka dirubah oleh Allah menjadi apa? Babi dan monyet-monyet. Apalagi di akhirat kemudian mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kalau Allah sudah mencintai hambanya, dia tidak akan mengadab hambanya tersebut. Dan ini bantahan terhadap orang-orang para penolak sifat. Para penolak sifat, baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah tidak mencintai. Dan Allah tidak bisa dicintai. Mereka mengatakan kalau Allah mencintai berarti Allah seperti manusia, Allah juga tidak bisa dicintai kata mereka innallaha la yuhib wa la yuhab. Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Dan ini pembahasan yang berbahaya. Bagaimana Allah tidak mencintai dalam Al-Qur'an? Banyak Allah menyebutkan Allah mencintai. Nah, mereka akan mentakwilkan maksudnya mencintai adalah begini-begini. Kata mereka Allah tidak rahmat, ya. Kalau rahmat itu menunjukkan lemahnya hati, mereka mengkiaskan Allah dengan manusia sehingga mereka tolak ya sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan maksudnya Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya ya. Mereka tolak sifat rahmat, mereka tolak sifat cinta. Ya, dan ini asal muasal syubhat ini adalah yang dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham ya, yang dia mengingkari bahwasanya Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Oleh karena disebutkan dalam tarikh bagaimana Ja'ad bin Dirham ya pernah dibunuh oleh uh, eh, khalifah atau uh, eh, khalifah yang bernama Khalid Al-Qasri pada waktu Idul Adha dia berkata ya ayuhan nas dhahu dhahayakum takabbalallah fa inni mudahin bi ja'd bin dirham fa innahu qala fa innahu qala lam yattakhidillahu Khalil Ibrahim Khalila wa lam yukallimullah Musa taklima wahai rakyatku silakan kalian menyembelih sembilan sembilan sembilan kalian adapun aku akan membunuh Ja'ad bin Dirham. Kenapa? Dia mengingkari ayat Allah. Dia mengatakan Allah tidak pernah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya dan dia mengatakan Musa tidak pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingkari ayat Allah, maka dihukum uh, kafir oleh uh, Khalid Al-Qasri kemudian dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Jadi permulaan hadis ini ya membantah orang-orang para penolak sifat yang mengingkari bahwasanya Allah men cintai. Antum tanya para penolak sifat, baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan tidak berani mengatakan Allah mencintai kecuali dalam dalam bentuk majas, ya. Ya. Kalau mereka menetapkan Allah mencintai, ya, berarti mereka sudah keluar dari madhab mereka. Mereka tidak konsisten dengan madhab mereka. Mereka tidak komitmen dengan madhab mereka. Uh, ini juga dalil ya. Bagaimana uh, kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi yang benar Allah Subhanahu wa taala mencintai. Dalam Al-Qur'an Allah disebut Allah memiliki sifat mahabbah dan Allah juga memiliki sifat wud ya. Wa huwal ghafurul wadud. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mencinta ya. Ini dalil bahwasanya orang yang berbuat maksiat kalau dia bertobat kepada Allah dia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menggandengkan antara Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Ya, sebagian orang menyangka kalau dia sudah bermaksiat dia tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah, Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha apa? Mencintai. Ya, orang yang bermaksiat terjerumus dalam eh, kemaksiatan kau dia bertobat kepada Allah, dia bisa kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tingkatan cinta yang tertinggi adalah khullah. Ini cinta yang tertinggi dan ini hanya didapatkan oleh dua orang sebagaimana dalil menunjukkan cuma dua orang yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya yang lain tidak sampai pada derajat khullah ya. Sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat luar biasa ya. Diuji pada perkara-perkara yang sangat dia cintai ya. Dia sangat mencintai anaknya yang dia tunggu begitu lama lahir kemudian disuruh taruh di kota Mekah ya. Taruh di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, yang tidak ada makanan, tidak ada sumber air, tidak ada orang, Bagaimana padahal anaknya yang dia rindu-rindukan puluhan tahun begitu lahir suruh dipisahkan. Kemudian tatkala anaknya pun sudah <laughs> besar disuruh untuk disembelih ya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim diuji pada perkara-perkara yang dia cintai sebagai bukti bahwasanya yang paling dicintai adalah siapa? Allah. Maka dia telah mencapai derajat khullah, cinta yang tertinggi kepada Allah dan Allah pun mencintai Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tingkat derajat yang tertinggi itu khullah dan tidak ada yang menyamai Ibrahim alaihissalam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalil bantahan terhadap kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah, kaum Rafidhah yang mereka mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjaan mereka adalah mencaci maki para sahabat. Bahkan mereka menganggap mencaci maki para sahabatlah ibadah, kurbah, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap waktu mereka mencela para sahabat. Bahkan sekarang ini jam berapa ini? Jam 7 kurang 5 mereka sedang mencela para sahabat. Setiap saat mereka mencela para sahabat dan di antara para sahabat yang paling jadi korban cacian mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan berbagai macam tuduhan di antaranya mereka menganggap Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengambil kekhilafahan merampas dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Padahal dalam hadis ini perhatikan Nabi mengatakan, kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, saya akan ambil siapa? Abu Bakar. Tapi saya dilarang, tidak boleh. Jadi Nabi ucapkan lima hari sebelum Nabi meninggal. Nabi ucapkan lima hari sebelum Nabi SAW meninggal. Jadi Nabi meninggal dalam kondisi paling mencintai Abu Bakar. Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi orang yang paling beliau cintai siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Sebenarnya mengatakan ini syarat bahasnya Abu Bakar yang harus menjadi khalifah dan terlalu banyak dalil kalau kita bahas tentang masalah masalah ini ya. Oleh karenanya Abu Bakar mendapatkan uh, banyak kondisi spesial yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang yang lainnya. Di antara di antaranya Abu Bakar ya dicintai oleh Nabi dengan kecintaan yang sangat dalam. Oleh karenanya waktu Nabi ditanya, man ahabbun nasi ilaik? Siapa orang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Wa minar rijal, lelaki yang paling kau cintai? Kata Nabi Abu Abuha, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, dialah yang paling berjasa membantu Nabi dari sisi harta di awal dakwah. Makanya Nabi berkata, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak pernah harta bermanfaat bagiku seperti manfaatnya hartanya Abu Bakar dalam membantu dakwah. Kenapa? Karena Abu Bakar membantu Nabi di awal-awal dakwah. Kalau sekarang banyak orang membantu untuk Islam, banyak orang menyumbang. Tetapi tatkala di awal dakwah siapa yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu satu-satunya sahabat yang tatkala dia ditawarkan Islam langsung dia terima. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali pasti ada keraguan. Pasti bicaranya tidak langsung mantap kecuali Abu Bakar karena la yatala'sam. Dia tidak terbelit-belit untuk menerima Islam, langsung menerima Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu Nabi sakit dan masih hidup, siapa yang jadi imam di Masjid Nabawi? Cuma siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan tatkala ada yang menawarkan Umar saja yang jadi imam, Rasulullah marah. Harus Abu Bakar yang menjadi apa? Imam radhiyallahu taala uh, anhu ya. Kemudian tatkala perang Badar, siapa yang menemani Nabi berdoa di Arish? Semua para sahabat turun dalam medan pertempuran, Nabi hanya mengajak Abu Bakar untuk menemani Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Nabi mengajak orang untuk menemani Nabi berdoa kecuali orang tersebut orang yang sangat apa? saleh ya. Ya masa milik kita suruh doa ya. <laughs> Ente siapa ya? Makanya Nabi tidak memilih kecuali orang terbaik dia milih Abu Bakar untuk menemani Nabi berdoa dalam Arish tatkala perang Badar, hari yang sangat genting tatkala itu. Dan siapa yang dipilih oleh Nabi SAW? Bahkan Allah yang memilih Abu Bakar untuk menemani Nabi dalam perjalanan hijrah ya ke Eh, Madinah ya. dan terlalu banyak kemuliaan Abu Bakar disebut oleh Timiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah keutamaan-keutamaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang yang lainnya radhiyallahu taala anhu sementara orang-orang Rafidah kebiasaan mereka dalam mencaci para sahabat dan di antara orang yang paling dicaci maki oleh mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di antara kedustaan mereka sebagaimana saya baca dalam buku mereka mereka berkata Abu Bakar dulu memang tolong Nabi. Memang bantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Bakar mendengar berita-berita dari para dukun, ini orang Muhammad ini akan menjadi panglima besar, akan menguasai dunia. Maka dia menemani Abu Bakar, dia menemani Abu Bakar menemani Nabi SAW dan dia menginfakkan hartanya karena dia tahu dia harus dekat dengan Nabi. Kalau Nabi meninggal dia menjadi pemimpin. Jadi seperti orang ikut kampanye berkorban ya, berkorban keluar duit ke sana keluar di sini nanti <laughs> saatnya dia yang naik nanti. Ya. Ini subhanallah perkataan yang sangat keji kepada sahabat Abu Bakar. Jadi antum harus membela Abu Bakar. Ya. ya. Kalau bukan antum yang bela, kalau bukan ahlu sunnah yang bela, kemudian siapa yang mau? Mau bela. Jadi harus bela. Ya. Apa kita malu kalau ketemu Nabi SAW ternyata sahabat-sahabat Nabi dicaci maki. Kemudian kita tidak membela para sahabat Nabi saw Alaihi Wasallam. Taib dan ternyata orang-orang Rafidah ini, mereka adalah orang yang paling hobi beribadah di kuburan. Tidak ada ibadah mereka kecuali mana? Di kuburan. Mereka menuhankan Hussein. Ya. Orang semua di muka bilang labbaik, Allahumma labbaik. Mereka mengatakan labbaik ya Hussein. <laughs> Orang tawaf di Mekah, di Ka'bah, mereka tawaf di mana? Kuburan Hussein. Mereka ini para penyembah kubur. Lihat kuburan Khomeini kayak apa sekarang, mewahnya luar luar biasa. Mereka kelompok dalam Islam yang paling menampakkan peribadatan kepada penghuni kuburan adalah orang-orang apa? Syiah Rafidhah ya. Halus sunnah Orang Islam tidak. Orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah alam semesta di alam semesta ini tidak ada yang berhak disembah. Siapapun dia. Karena semuanya adalah makhluk. Malaikat Jibril tidak berhak untuk disembah. Nabi Muhammad SAW tidak boleh disembah. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Kafir keluar dari Islam. Nabi Isa alaihissalam tidak berhak disembah. Dia manusia. Rasul sebagaimana yang lainnya. Diutus. Kalau dia Tuhan ngapain diutus ya? Dia diutus. Dia bawa kitab suci sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Kalau dia Tuhan tidak perlu bawa kitab suci, langsung ngomong langsung. Ya atau tidak? Kenapa dia bawa kitab suci Injil? Apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Tidak boleh disembah. Ya. Orang soleh, ya. para sunan, para kiai, wali-wali tidak boleh disembah. Yang disembah hanya boleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hewan disembah. Apalagi hewan disembah. Ada sebagian tempat ya yang mereka menuhankan hewan ya. Kalau antum pergi ke warung, ini bukan di Indonesia di luar negeri ya. Kalau pergi ke warung, terkadang mereka menipu kaum muslimin, tulis di warung mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Orang menyangka itu warungnya orang muslim. Karena bisa jadi dia jual barang-barang yang haram, yang tidak halal bagi kaum muslimin ya. Kalau teman-teman di sana, Ustaz kalau mau bedakan, tanya, jual daging sapi enggak? Kalau enggak ada sate sapi atau enggak ada daging sapi, jangan makan ya. Karena sebagian mereka menuhankan apa? Sapi. Masa daging Tuhan dimakan? apalagi kulit sapi rambak nggak mungkin dijual di situ. Ini kulit Tuhan dimakan repot. <laughs> Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Nabi SAW berkata di akhir hadis, Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajida. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul kubur anbiya kubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dhalik. Karena aku melarang kalian. Perhatikan sini Nabi SAW menegur dengan sangat tegas ya. Pertama Nabi SAW mengatakan fala tattakhidul kubur masajidah. Artinya janganlah kalian menjadikan kuburan kuburan sebagai masjid. Sebagai masjid. Masjid maksudnya sebagai apa? Tempat apa? Ibadah ya. Tempat salat. Kemudian setelah itu kata Nabi, "Fa inni anhaakum an dzalik." Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian. Melarang kalian dari hal tersebut. Kalau Nabi mengatakan janganlah kalian, ini sudah lanahia, larangan ini, lam larangan. Seandainya Nabi tidak mengatakan ini sudah cukup. Sungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Tidak perlu kata para ulama sebenarnya. Karena Nabi mengatakan janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini sudah dipahami oleh pendengar bahwa sini larang. paham? Tapi ternyata Nabi tambah lagi, fa ini sungguhnya aku melarang kalian. Berarti larangan di atas apa? Larangan. Berarti Nabi SAW serius sampai Nabi pada Nabi SAW kebiasaan Nabi adalah beliau jami'ul kalim ya hanya berbicara sedikit maknanya dalam tetapi dalam hal ini Nabi menekankan larangan tersebut. Berarti bukan larangan biasa-biasa, larangan yang berat. Menjadikan kuburan sebagai masjid larangan yang berat karena dia sarana yang mudah mengantarkan orang untuk menyembah penghuni kubur. Dan ini yang kita lihat sekarang betapa banyak orang minta kepada penghuni kubur, betapa banyak orang mendapatkan kekhusyuan tatkala di kuburan yang tidak tidak dia dapatkan tatkala di masjid. Betapa banyak orang merasa kalau di dekat kuburan orang soleh doanya akan dikabulkan yang tidak dia merasakan hal tersebut tatkala dia beribadah di di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering dia merasa bahwasanya kesulitannya akan hilang yang itu tidak pernah dia rasakan tatkala di di masjid. Ya. Oleh karenanya kita perlu ingat ini larangan ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi eh, wasallam. Kemudian perhatikan ya. Setelah itu Syekh Muhammad Wahab rahimahullah berkata, "Faqad naha anhu fi akhir hayatihi." Nabi telah melarang hal ini menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir hayatnya. Ini lima hari sebelum Eh, sebelum beliau meninggal. Thumma annahu la'ana wa huwa min man fa'alahu. Kemudian Nabi tatkala akan di sakaratul maut. Sebagaimana hadis yang telah lalu, tatkala Aisyah berkata, "Lama nuzila bi Rasulillah." Tatkala datang sakaratul maut kepada Nabi. Kemudian Nabi dalam kondisi eh, setengah mati, dia mengatakan laknatullah halal Yahudi wan Nasara. Semoga Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi SAW lima hari sebelum meninggal, Nabi tekankan tidak boleh jadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Tatkala fisiak, tatkala mau meninggal dunia, Nabi juga menekankan hal tersebut. Ya. Kemudian uh, wassalatu indaha min dhalik. Dan termasuk larangan kuburan dijadikan masjid adalah meskipun tidak dibangun masjid, tapi solat itu itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Wa ilam yubna masjid meskipun tidak dibangun masjid. Wa huwa makna qauliha khusyia an yuttakhadha masjidan. Ya, Nabi dikubur di rumahnya, dikhawatirkan kalau dikuburkan di luar akan dijadikan apa? Masjid maksudnya akan dijadikan tempat salat. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan. Wa kullu mawdhi'in qusidati salatu fihi faqad ittakhidha masjida. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusama masjidan. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya semua tempat yang dijadikan untuk salat disebut dengan apa? masjid. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis <coughs> kata Nabi SAW, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Telah diberikan kepadaku bahwasanya setiap ya bumi boleh dijadikan masjid, maksudnya boleh sholat di situ. Kata sebagian ulama berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu mereka hanya boleh beribadah di tempat-tempat ibadah, kuil-kuil mereka, biak waswami. Eh, adapun umat Islam dimanapun mereka mendapatkan Waktu sholat mereka boleh sholat dimanapun selama itu bumi Allah. Makanya dikatakan wa lial ardu masjida wa tahura. Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat masjid, maksudnya tempat apa? sholat dan untuk bersuci, untuk bisa bertayamum. Jadi semua tempat yang dijadikan tempat sholat namanya apa? Masjid. Kenapa? <clears throat> Waktu Nabi SAW meninggal dunia, ini sisi pendalilannya, perhatikan di sini. Saya ingin menjelaskan uh, penjelasan Syekh Muhammad Abdullah ta'ala. Waktu Nabi meninggal, Kata Aisyah, laula dzalik la abrozu atau la ubriza qabruhu. Kalau bukan peringatan Nabi tentang bahaya menjadikan kuburan sebagai masjid, tentu kuburannya akan dikubur, Nabi akan dikubur di Baki misalnya. Apakah terbetik dari benak kita bahwasanya para sahabat akan bangun masjid di Baki? Nabi dua kemungkinan, dikubur di rumah atau dikubur di Baki. Apakah terpikirkan oleh para sahabat akan bikin tidak ada yang bikin masjid di Baki? Ada masjid Nabawi dekat situ hanya beberapa langkah sudah sampai di mana di di Baki. Tetapi kalau sholat di situ dijadikan tempat sholat sangat mung mungkin, paham? Tidak ada yang berani bikin masjid, masjid Nabawi kemudian bikin masjid lagi di kuburan Nabi. Tidak ada, tidak mungkin. Tetapi yang dikhawatirkan dijadikan sebagai tempat apa? Sholat. Oleh karenanya para hadirin, saya ingin jelaskan tentang <clears throat> eh, bahwasanya kuburan bukan tempat apa? ibadah, bukan tempat sholat. Secara umum saya ingin sampaikan bahwasanya larangan yang berkaitan dengan kuburan ada dua ya. Larangan berkaitan dengan kuburan ada dua ya. Pertama ya <clears throat> larangan meninggikan kuburan. larangan menjadikan menjadikan kuburan sebagai masjid sebagai masjid tempat apa tempat sholat Adapun larangan mengganggu kuburan sebagian dalam hadis dari dalam Sahih Muslim kata Ali bin Abi Thalib ala kepada Abu Hayyaj Ala aba'athuka ala ma ba'athnya Rasulullah sallam ala ta, ala uh, tada qabran musyrifan illa sawaitahu ya. Nabi pernah mengatakan kepada Ali la tada qabran musyrifan illa sawaitahu wala ya uh, apa namanya kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kau biarkan Kau kuburan tinggi kecuali kau ratakan ini wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala seandainya wasiat ini dilakukan oleh seorang yang mau keturunan Ali bin Abi Thalib dan keturunan Nabi SAW sungguh indah ya. Yang paling utama melakukan wasiat ini adalah para keturunan siapa? Nabi SAW dan para keturunan Ali bin Abi Thalib. Karena ini wasiat dari Nabi kepada Ali dan Ali mewasiatkan kepada orang setelahnya. Maka Ali berkata, "Ala abaatuka ala ma ba'athni Rasulullah sallam." Ya. Maukah ya aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku Allah tada ya timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi larang untuk meninggikan kuburan. Apalagi ya, apalagi bikin kubah. Ini tentunya tidak boleh. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haitami berfatwa uh, larang eh, agar kubah yang dibangun di atas kuburan masjid Imam Syafi'i harusnya dibongkar kata Ibnu Hajar Al-Hitami salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i dan ini saya nukil dalam uh, buku saya ya, madhab Syafi'i yang ditinggalkan. Tapi yang larangan kedua menjadikan kuburan sebagai masjid. Dalilnya banyak dalil yang tadi ya. La al kubur ambil. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Dalil-dalilnya ya tadi Kata Nabi SAW, jangan jadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Kemudian diantaranya ini satu, dua kata Nabi SAW, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha kubura. Kata Nabi, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Ya, antum tidak akan dapatkan dalam agama lain yang begitu ketat dalam masalah tauhid. Allah tidak ingin sedikit pun peribadatan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Allah tidak ingin hati seorang terikat kepada manusia, kepada makhluk, kepada orang soleh, kepada malaikat. Semua hati harus terikat kepada Allah Subhanahu. Anda tidak akan dapatkan kecuali dalam Islam yang begitu detail menjaga masalah apa? Tauhid. Perhatikan di sini kata Nabi, jadikanlah sebagian solat kalian di rumah. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai apa? kuburan. Dipahami oleh para ulama. Berarti berarti rumah yang tidak disatkan di sholat sunnah di situ sama dengan apa? Kuburan. Kuburan. Berarti ya kuburan bukan tempat sholat. Bukan tempat apa? Sholat. Hadis yang lain. Dalam ini dalam ini Bukhari dan Muslim. Ya, kha Muslim, Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ya, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul baqarah hadis riwayat muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan makanya baca surat al-baqarah karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Dalil bahwasanya ini berarti berarti berarti kuburan bukan tempat apa? ibadah, bukan tempat baca Quran. Taib. Di antara bentuk ya larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ya. Bentuk-bentuknya ya. Yang pertama sholat di atas kubur. Terus oh, ini ada kuburan sholat langsung situ, nggak boleh lah. <laughs> langsung jadi kuburan tempat apa? Sholat. Berarti menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Sholat. Dalilnya ada. Lihat, tidak boleh sholat kuburan. Yang kedua, sholat ke arah kubur. Ini juga dalilnya khusus kata Nabi Sallatu sholat ilal kubur. Janganlah kalau kalian sholat ke arah apa? Kuburan. Kita tidak di kuburan, tapi kuburan depan kita. Nah, kita sholat ke arah apa? Kuburan. Tidak boleh karena bentuknya kita sedang sujud dan uh, rukuk kepada penghuni kubur dan Nabi tidak suka ada bentuk-bentuk seperti ini, seperti bentuk pengagungan terhadap mayat ya, tidak diperbolehkan. Adapun salat jenazah nggak apa-apa karena nggak ada ruku dan nggak ada tidak apa sujud, maka tidak mengapa salat jenazah. Yang ketiga, larangan salat di sisi kubur. Sisi kubur maksudnya ini kuburan kanan, kuburan kiri dia salat sekitar di antara kuburan. Ya, itu pun tidak tidak boleh. As-salat endal kubur. Oleh karenanya uh, Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan dalam sahihnya ya tatkala Anas bin Malik salat di sisi kuburan ya. Tiba-tiba dilihat oleh Umar maka Umar berteriak, "Ya Anas, al-qabr, al-qabr wahai Anas, hati-hati kuburan, kuburan." Artinya kau solat sedang solat di area apa? Kuburan. Maka Anas salah dengar, dikira al-qamar al-qamar. Saya pun lihat ke langit, memang bulan ada apa ya? Ternyata kata Umar Al-Qabr Al-Qabr bukan Al-Qamar Al-Qamar ya. Akhirnya Anas apa namanya berpindah ya. Salat di kuburan juga tidak diperbolehkan. Di antaranya empat uh, membangun masjid di kuburan. Benar, jadi kuburan karena kuburan itulah dibangun apa? masjid. Ini kuburan orang soleh, ini kuburan wali. Kita bangun apa? Masjid. Itu juga berarti benar-benar menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Ini dulu mana yang di luar? Masjid atau kuburan dulu? Ini kuburan di luar. Apa? Kuburan di luar. Duluan. Yang kelima sebaliknya ya mengubur mayat di apa? Masjid. Ini juga tidak boleh. Sama bentuknya mayat dalam apa? Masjid. Bentuknya seakan-akan masjid di atas kuburan. Dalam kondisi 4 dan 5 ini kata para para ulama al-hukmu lisabik. Hukum itu bagi yang mana lebih dahulu. Kalau kuburan lebih dahulu, masjid harus dibongkar. Kalau masjid lebih dahulu, kuburan yang harus dipindahkan, ya, harus dipindahkan. Ini uh, di antara bentuk larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Taib. <clears throat> Kita lanjutkan. Hadis yang terakhir ya. Hadis yang terakhir. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala wali Ahmad bi sanadin jayyid. Al Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Ani bin Mas'udin marfu'an dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu'. Marfu' itu sampai Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Inna min syirorin nasi man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya. Di antara orang-orang terburuk orang-orang yang masih hidup tatkala tiba hari kiamat. Ini orang paling buruk. Yang kedua, orang-orang yang paling buruk walladzina al qubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini mengerikan ya. Nabi menggandengkan tentang Nabi Nabi e, berikan predikat orang-orang terburuk. Yang pertama orang-orang yang tiba hari kiamat mereka masih hidup. Kenapa? Karena hari kiamat tegak di zaman super rusak, puncak-puncaknya kerusakan. Sampai disebut bagaimana Ka'bah di ya, Ka'bah akhirnya dibongkar oleh seorang dari Habasyi yang sangat lemah kakinya cacat ya, kurus tapi dia bisa membongkar Ka'bah dan tidak ada yang menghalangi. Kenapa? Karena Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf, tidak ada yang haji, sudah tidak diagungkan, maka tidak ada yang bela, maka dia bisa hancurkan Ka'bah tersebut di puncak-puncak kerusakan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian disebutkan bahwasanya akan ada ruh ya, tidak akan tegak hari kiamat kecuali sudah tidak ada lagi yang mengatakan Allah Allah ya. Tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti sudah hancur-hancurnya. Di akhir hari kiamat, pengunjung hari kiamat Allah mengirimkan angin rih yang akan mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman. Tinggal orang-orang yang buruk. Nah, inilah orang-orang yang buruk itu yang tegak hari kiamat mereka masih hidup itu orang-orang yang ter terburuk. Kemudian ini jenis pertama. Jenis kedua, orang yang terburuk adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Bayangkan mengerikan. Ini dosa tidak sembarangan. Menjadikan kuburan sebagai masjid, ini dosa besar. Bahkan sampai Nabi menggandengkan orang-orang yang membuat kuburan sebagai masjid digandingkan dengan orang-orang yang buruk yang tegak hari kiamat mereka masih hidup. Kemudian datang sebagian dai-dai yang menggambarkan yang semakin Anda beribadah di kuburan semakin dekat kepada Allah. Semakin Anda sholat di kuburan, semakin mengagungkan para penghuni kubur, semakin dekat dengan Allah, semakin dikabulkan, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin tinggi surganya. Sementara Nabi mengatakan mereka adalah syirarul khal, orang-orang yang terburuk. Ini hadis-hadis mau dikemanakan seperti ini. Semuanya pakai logika. Kalau kamu begini, logikanya begini. Ini hadis-hadis mau dikemanakan. Larangan-larangan yang mau dikemanakan. Sampai ada sebagian yang menulis ya tentang ya disunahkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Bayangkan. Ya? Hmm. ya. Bukan melarang lagi bahkan dianjurkan. Ini orang tidak mengerti tentang tauhid. Jadi ini semua dalil-dalil menegaskan akan bahayanya menjadikan kuburan uh, sebagai masjid karena itu wasilah sarana yang akhirnya menjadikan orang menyembah penghuni kubur, tawakalnya kepada penghuni kubur ya. ya kemudian saya saya ketemu kawan saya, 20 tahun saya tidak ketemu teman SMP. Saya baru ketemu setelah 23 tahun kalau tidak salah. Kemudian kita ngobrol, dia cerita kemarin ada orang sampai jauh-jauh pergi ke kuburan, bersafar sampai minta cuti. Kuburan orang soleh, pingin minta di sana. Dia ngajak saya, Hai fulan, ayo kita ke kuburan orang soleh sana. Cuti kerjaan, kemudian <laughs> biayanya banyak sampai jauh. Setengah mati ngantri, mungkin ratusan ribu orang, mungkin jutaan orang. Teman saya dengan fitrahnya, dia tidak tidak ngaji. Dia bilang saya nggak nggak masuk saya mau cuti. <laughs> Kemudian ya ah, kata dia gimana kalau ente bangun malam sepertiga malam doa sama Allah kan gampang. Tidak perlu cuti. <laughs> bangun sepertiga malam terakhir berwudu, sholat, berdoa selesai. safar jauh-jauh sampai jauh-jauh ke sana, nangis-nangis di sana, ente nangis di tengah malam. Apa susahnya? Islam susah begitu kan? baik ya. Jadi uh, ini kita selesai dari bab ini. Sekarang saya akan membahas beberapa syubhat ya yang berkaitan dengan masalah ini ya. Masih ada waktu ya. Ini sudah ya? Sudah dihapus. <laughs> syubhat-syubhat ya. Yang pertama, kata mereka, dilarangnya sholat di kuburan karena takut kena najis. logikanya. Kubur eh, mayat mayat akan rusak keluar nanah yang nanah itu najis. Ini benar disebutkan dalam sebagian buku-buku fikih dalam fikih Hambali dalam fikih syafi ada yang berbeda demikian ini salah ya pendapat ini salah jadi kata mereka orang dilarang sholat di uh, kuburan karena tempat itu ternajisi tempat itu ter ternajisi bantahannya pertama siapa bilang nana itu najis mana dalilnya nanah itu apa najis mana dalilnya Ya. Nanah, siapa bilang najis? Ya. Yang kedua, nanah itu cair. Dan sifat cairan apa? Mengalir kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah, bukan ke atas. Orang kuburan di atas, mayat di bawah. Gimana nanahnya naik, Pak? <laughs> ke atas. Paham? ke atas, nanah ke bawah, bukan ke atas. Itu kuburan. Itu, ya. Kamu bilang, ya mungkin, mungkin kalau khawatir, khawatir apa? Mayat dibongkar, kuburan dibongkar. Sehingga kuburannya mungkin terkena najis dan yang lainnya. Kita bilang ini halah nadir, ini jarang terjadi. Tidak mungkin Nabi begitu sering mengatakan jangan jadi kuburan sebagai masjid. Mau meninggal bilang jangan jadikan kuburan. Ternyata karena masalah najis kuburan dibongkar. Tidak mungkin kata para ulama hamlul kalami Nabi SAW ala asya nadirah. Tidak boleh membawakan sabda Nabi kepada perkara-perkara yang jarang terjadi. Itu bukan eh, bukan konteks pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Ini jarang terjadi. Iya. Kemudian bantahan berikutnya nas-nas hadis, nas-nas hadis larangan mencakup kuburan para nabi. Tadi sudah disebut banyak hadis-hadisnya dan dan jasad para nabi? Para nabi apa? Tidak keluar nanah kan? Terjaga. Jasad para nabi apa? Terjaga, tidak akan keluar nanah. Berarti ilahnya, sebabnya larangan bukan karena apa masalah apa? Najis. Ya. Dan Nabi tidak pernah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebutkan Inilah najis, najasa. Yang benar kata para ulama, Nabi melarang seorang salat di kuburan karena najis maknawi, yaitu najis kesyirikan. Karena najis apa? Kesyirikan, bukan najis nanah dan yang lainnya. Paham? Ya. Yang benar inilahnya sebabnya sebab larangan apa? najis ke sirikan. Taib ini syubhat pertama. Syubhat kedua, ini sudah kita bantah tapi tidak apa sebutin aja. Kata mereka biasa ibadah, makan di kuburan biasa. Kata mereka apa? Biasa saja. Aktivitas di kuburan makan, ya, tidur, ya, sholat. Dalilnya apa? Dalilnya Aisyah tinggal di di kuburan tiga kubur. Kuburan siapa? Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Bantahannya gampang. Bantahan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, kita sudah gambarkan bahwasanya uh, eh, posisi kuburan seperti ini ya, dibagi dua. Sinilah posisi apa? Kuburan ya. Kemudian Aisyah tinggalnya sebelah sebelah sini. Jadi terpisah ini ruang Aisyah. Ini ruang kuburan. Makanya Al-Qasim bin Muhammad ponakannya Aisyah dia ingin lihat kuburan Nabi, maka dia datang kepada bibinya. Wahai bibikku aku ingin lihat kuburan ini. Maka dibukalah faka syafatis sitar. Dibukalah sitar baru bisa lihat apa? Kuburan. Berarti memang antara Aisyah dengan kuburan areal yang berbeda. Kan? Namun hanya saja Nabi memang dikubur di, di rumah karena sebagaimana kita jelaskan yang lalu, Nabi harus dikubur di tempat dia meninggal dunia. Paham? Ya. Bukan Aisyah kemudian nongkrong di sini. Ya. Entah. Entah. Paham. Taib. Sifat yang ketiga, Eh, ini sudah kita jelas tapi kita ulangi lagi ya. Uh, azan dulu. Subhat yang ketiga kuburan Nabi Nabi uh, tinggi dan di dalam masjid. Bantahan Masjid Nabawi selama telah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam selama 80 tahun tidak mengalami perluasan sebelah kiri. sebelah kiri kiblat. Maksudnya arah timur. Agar agar tidak uh, bergabung dengan kuburan Nabi. Jadi di zaman Nabi, Nabi mengatakan perluasan. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, Abu Bakar tidak ada perluasan. Karena Abu Bakar sibuk, banyak orang murtad, kemudian terjadi pemberontakan dan lainnya. Di zaman Umar dan Utsman, perluasan ke arah depan atau ke arah kanan atau ke arah apa? belakang. Dan terus berlanjut sampai zaman Muawiyah juga tidak ada. Ya, baru terjadi perluasan perluasan ke arah kiri, ya. Uh, apa namanya? Ini kuburan Nabi, kubur Nabi Semuanya ke arah depan. Ya. Baru setelah itu ke arah apa? Belakangnya. Antum suka warna-warni kan? Ya, nah apalah. Ke arah belakang. Ya. Ya. Ke arah belakang gini. Ini terjadi setelah ini daerah ini ya. Ini daerah yang terjadi setelah setelah 80 tahun wafat Nabi. Wafatnya Nabi. Namun daerah sini tetap kosong. Daerah sini ini tidak pernah dijadikan bangun untuk apa? Salat, masjid. sini tidak pernah dijadikan tempat sholat. Tidak ada masjidnya. Masjid. Adil ini terjaga. Hanya di belakang sinilah yang kemudian kita jelaskan kemarin dibuatlah tembok segi apa? Lima dan yang lainnya ya. Tetapi adil sini tidak pernah dijadikan tempat sholat sebagai bukti bahwasanya posisi, posisi kuburan masih di luar apa? Di masjid ya. Untuk menjaga, untuk menjaga menjaga posisi kuburan di luar masjid. Kemudian setelah 1200 tahun, setelah 1200 tahun yaitu kalau tidak salah tahun eh, uh, 1277 Hijriah di zaman Utsmani baru baru areal tersebut areal tersebut masuk jadi masjid. Nah, tatkala masjid sudah dibangun juga sebelah sini, nah seakan-akan kuburan dalam apa? Masjid. Paham? Jadi kondisi masjid masuk di areal kuburan masuk areal masjid itu sebenarnya jauh baru saja terjadi. Karena waktu terjadi perluasan 80 tahun setelah Nabi meninggal, terlilit pola sebelah kiri, tapi di sini masih tidak dijadikan areal untuk apa? Ibadah. Ya. Kemudian di pemerintah Arab Saudi terjadi perluasan tetap di sini dijaga tidak di apa? Meskipun ada areal masjid tapi tidak ada yang sholat di di situ untuk menjaga bentuk kuburan masih di luar apa? Masjid. Sekarang kenyataannya kuburan dalam masjid karena masjid sudah luas kuburan dalam situ. Ya. Bantahan berikutnya ya. Meskipun sepertinya kuburan dalam masjid masjid tapi dia tidak mengambil hukum masjid. Dia bukan bukan bagian dari masjid. Saya contohkan sederhana, misalnya ada Budi dan Agus ya. Budi beli tanah, di tanah tersebut dekat tanah tersebut ada rumahnya Agus. Ternyata Budi beli tanah lagi. Mulailah tanah tersebut lewat sebelah kanan rumahnya Agus. Kemudian dia beli lagi. Ternyata lewat belakang rumahnya Agus. Dia beli lagi sampai nutup rumahnya Agus. Apakah rumah Agus merupakan bagian dari rumahnya Budi? Tidak. Paham? Tetap saja itu rumahnya apa? Agus kelihatan dalam tapi dia bukan dari bagian rumahnya siapa? Budi. Paham? Budi dan Agus ya. Lanjut berikutnya ya. Kalaupun dalam masjid, kalaupun bagian dari masjid, kalaupun kuburan bagian dari masjid, kalaupun kuburan dari bagian dari masjid, maka tidak boleh dikiaskan tidak boleh dikiaskan dengan kuburan dan masjid yang lain. Adapun saya ingat di sini mereka mengatakan kuburan Nabi tinggi, maka bantahannya bantahan yang ditinggikan itu rumah Aisyah adalah apa? rumah Aisyah dan rumah asalnya tinggi nggak apa-apa. apa-apa itu bukan kuburan. Itu kuburan di situ tidak, tidak tinggi. Yang kubur ditinggikan rumahnya siapa? Aisyah. Kuburan Nabi tetap pendek. Paham? Yang ditinggikan rumah. Baik, kita lanjutkan. Kenapa tidak boleh dikiaskan? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, tidaklah saya baca saja, hantu catat ya tidaklah ada kuburan di masjid atau ada masjid di kuburan kecuali gara-gara kuburan tersebut. Orang bangun kuburan di masjid supaya apa? Memuliakan kuburan tersebut. Atau masjid dibangun di atas kuburan karena memuliakan apa? Kuburan. Jadi tidak ada masjid dan kuburan bersatu kecuali gara-gara ada ada nilai kuburan di situ. Entah karena kuburan ini adalah kuburan orang soleh maka diletakkan dalam masjid sehingga jadilah kuburan dalam masjid atau karena kuburan dibangun di atas masjid karena ini diharapkan kuburan ini mendapatkan keberkahan dari eh, apa masjid tadi dapat keberkahan dari kuburan sehingga tidak adalah kuburan dalam masjid kecuali karena kuburan. Adapun pembangunan Masjid Nabawi bersatu dengan kuburan tidak ada hubungannya dengan kuburan. Masjid sudah ada sebelum ada kuburan dan Nabi waktu dikubur di rumah juga bukan karena masjid, tidak ada hubungan. Karena dia meninggal di rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Setelah 80 tahun baru kemudian masjid di terjadi penyatuan. Asalnya tidak ada. Nabi dikubur situ bukan karena masjid dan masjid dibangun bukan karena kuburan Nabi. Faham? Maka tidak bisa digiaskan dengan kuburan dan masjid yang ada. Tanya kuburan itu kenapa masjid bukan kuburan? Oh itu kuburan orang soleh. Kok itu ada kuburannya? Oh ini kuburan orang soleh. Sampai sebagian tempat dulu tidak ada kuburan, tahu-tahu sekarang muncul apa? Kuburan. Hmm. Sampai sudah saya sampaikan ada masjid sepi. Akhirnya ada yang kasih ide, Pak kalau ingin masjidnya rame, pindahkan kuburan taruh situ. <laughs> Itu benar. Supaya kuburannya apa? Rame. Jadi ada kuburan di situ atau masjid di kuburan, kuburan masjid karena kuburan. Adapun yang terjadi pada masjid Nabawi dan kuburan Nabi bukan karena tidak ada hubungannya. Kuburan bukan karena masjid, masjid bukan karena apa? Kuburan. Paham? Yang kedua, masjid dan kuburan dibangun atau terjadi bukan sengaja untuk dipadukan, tidak ada. Adapun kuburan dan masjid dipadukan karena se sengaja, paham? Kuburan Nabi dan Masjid Nabawi dipadukan, ya. Pada aslinya tidak ada. darulah memang di situ tempatnya. Terjadi perluasan bukan sengaja ingin karena kuburan, bukan karena kuburan. Tapi memang terjadi perluasan akhirnya masuk. Adapun orang sekarang mereka bangun memang karena kuburan. Paham? Yang ketiga, kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam lokasi kuburan Nabi dan lokasi Masjid Nabawi dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik perintah dari Allah. Makanya waktu Nabi SAW pergi dari Masjid Kuba, dia bawa ontanya, kemudian diundang oleh orang-orang, mampirlah wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, da'uha fa'inaha ma'murah. Biarkan ontaku berjalan, dia sedang diperintah oleh Allah. Ontanya berjalan, berjalan, berjalan, sampai menderem di lokasi tempat Masjid Nabawi. Jadi yang milih tempat lokasi siapa? Onta. Yang suruh onta siapa? Allah. Jadi yang pilih lokasi Masjid Nabawi siapa? Allah. Nabi meninggal juga innal anbiya dufinu haitsu matu. Atau Nabi dufin haitsu yukbat. Nabi dikubur di mana dia meninggal dunia. Ini hadis Nabi, berarti perintah Allah. Sehingga lokasi masjid kuburan Nabi tidak mungkin dipindahkan. Masjid Nabawi juga tidak mungkin dipindahkan. Adapun masjid dan kuburan yang lain bisa mengalami perubahan. Contoh, kuburan sudah ada. Tahu-tahu bangun masjid, wajib kuburannya pindahin, bongkar, cari tempat lain. Enggak ada masalah karena bukan Allah yang suruh bikin situ. Sama, masjid juga sudah ada. Tahu-tahu taruh kuburan, kuburannya wajib dipindahkan, enggak ada masalah. Tapi kalau kuburan Nabi yang suruh kubur situ siapa? Allah. Masjid Nabawi di situ lokasinya yang pilih siapa? Allah sehingga tidak bisa dihiaskan. Terus kenapa Anda tidak berdalil dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak pernah sengaja menguburkan seorang di masjid. Nabi meninggal Khadijah radhiyallahu anha meninggal tidak? meninggal. Anak-anaknya, pamannya, Hamzah, sahabat-sahabat yang meninggal tidak ada Nabi kemudian taruh di masjid Nabawi. Biar apa? Berkah. Ini ruh syuhada. Ini enggak ada. Nabi tidak pernah melakukan itu semua. Faham? Tapi para sahabat setelah Nabi meninggal mereka juga tidak ada kebiasaan mereka taruh mayat di mana? Di kuburan. Taruh bangun masjid di kuburan. Itu bukan kebiasaan para sahabat, bukan kebiasaan Nabi. Kenapa nah, dalil, dalil, dalil dengan kejadian orang belakangan? Ya? Jadi tidak bisa dikiaskan antara kuburan Nabi dengan Masjid Nabawi dengan kuburan dan masjid-masjid yang lainnya. Faham Allah. Tapi demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Demikian subhanakallah bihamdik asyadu ala ilaha illa anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.